Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 102 bab nawasikh. Ya, babu an-nawasikh, bab tentang perusak-perusak. Qala al-musannifu babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Berkata penulis Ibnu Ajur Rumason Haji bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Wahia salah satu asya'a dan dia ada tiga macam. Yang pertama kana wa akhwatuha kana dan saudara-saudaranya. Wa inna wa akhwatuha inna dan saudara-saudaranya wa zonantu wa akhwatuha zonantu dan saudara-saudaranya Asyarhu penjelasan al-mubtada wal khabaru marfu'ani. Mubtada dan khabar itu dua-duanya adalah isim marfu walakin qad yadkhulu alaihima 'amilun lafziyun fayughayyiru wa yansikhu hukmahuma as-sabiqa wa tusamma hadhihi al-'awamila bin nawasikhi. Akan tetapi terkadang ya pada keduanya itu masuk amil lafaz dan dapat merubah atau merusak atau membatalkan hukum kedu hukum keduanya yang telah lalu yaitu marfu. Wa tusamma hadhil awamil dan disebut juga amil-amil ini dengan nama nawasih perusak atau pembatal. Wa nawasikhu dan nawasikh ya jam'un nasikhin. Nawasikh adalah bentuk jama' dari nasikhin. Wan naskhu fil lughati lahu ma'anin minha. Dan an-naskhu nasakh itu dalam bahasa itu banyak maknanya. Salah satunya adalah al-izalatu. Al-izalah yuqalu maka dikatakan nasakhati syamsu dhalla Ida azallathu matahari itu menghapus ya menghapus bayangan ketika dia ya azalathu ya ketika dia menghapus bayangan itu wafil istilahi dan dalam istilah izalatu hukmil mubtada'i wal khabari itu menghapus hukum mubtada dan khabar Anwa'uha macamnya hiya salah satu anwa'in. Macamnya ada tiga. Yang pertama ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabara yaitu yang memarfukkan mubtada dan memansubkan khobarnya. hiya kana wa akhwatuha. Jenis ini namanya kana dan saudara-saudaranya. Wa kulluha af'alun. Kana dan saudara-saudaranya itu seluruhnya adalah fi'il. Wa yusammal awwalu min ma'mulai kana ismaha dan disebut bagian awal dari kedua ma'mul kana yaitu isim kana wa yusamma tsani khabaraha dan bagian ma'mul kedua itu disebut khabar kana mislu kana zaidun nasyitan zaid itu dulu adalah orang yang rajin ketika kanannya dibuang maka dibaca zaidun nasyitun zaidunnya mubtada nasyitunnya khobar ketika kemasukan kana kana zaidun nasyitun maka zaidunnya tidak lagi disebut mubtada akan tetapi disebut isim kana sedangkan nasyitun itu khobar kana yang kedua ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khobaro yang memansubkan mubtada dan memarfukan khobarnya ini adalah wahia inna wa akhwatuha inna dan saudara-saudaranya. Wahia hurufun inna dan saudara-saudaranya itu semuanya huruf. Wa yusammal awwalu min ma'mulai inna ismaha disebut bagian pertama dengan sebutan isim inna wa yusamma tsani khabaroha dan bagian kedua disebut khabar inna. Contohnya inna zaidan nasyita nasyitun Sungguhnya Zaid adalah orang yang rajin. Maka Zaidan itu isim inna dan nasyitun itu khabar inna. Nawasih yang ketiga yaitu ma yansibul mubtada'a wal khabara yaitu yang memansubkan mubtada dan khabarnya. Wahya zanna wa akhwatuha yaitu zanna dan saudara saudaranya saudara-saudaranya. Wahya af'alun wa yusamma al-awwalu min ma'mulai zanna wa akhwatiha. Maf'ulan awwala والثاني مفعولا ثانيا مثل ظننت زيدا نشيطا Ya, yang ketiga yang memansubkan mubtada dan khabar yaitu zona dan saudara-saudaranya dan zona dan saudara-saudaranya itu seluruhnya adalah af'al dan disebut juga dan maka disebut bagian pertama dari ma'mu zanna dan saudara-saudaranya adalah maf'ul awal, maf'ul pertama dan bagian kedua disebut maf'ul tsani. Contohnya zanantu Zaidan nasyitan. Aku mengira bahwasanya Zaid adalah orang yang rajin. Yang di bawah ada diagram yaitu an-nawasikh terbagi tiga kana wa akhwatuha nahu kana zaidun nasyitan ya tarfa'ul isma ya, wa tansibul khabara yang ke bawah ada zanna wa akhwatuha tansibul isma wal khabara nahu zanantu zaidan nasyitan ya, ada inna wa akhwatuha nahu inna zaidan nasyitun tansibul isma wa tarfa'ul khabara Ya kita bahas yang pertama, awalan apa yaitu kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Qala al-musannifu berkata penulis fa amma kana wa akhwatuha adapun kana dan saudara-saudaranya fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara maka dia amalnya itu memarfukkan isim dan memansubkan khabar wahia dan dia adalah kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala manfakka ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahu yaitu kana artinya dulu amsa pada sore hari asbaha waktu subuh adha itu waktu duha dhalla waktu siang Bata itu waktu malam, soro itu menjadi, laisa itu tidak, mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, madama itu senantiasa. Wa sorrofa minha dan turunan-turunan dari contoh-contoh di atas. Contohnya nahu kana wa yakunu Ya turunan dari kana yaitu kana yakunu kun. Ya atau turunan dari asbaha asbaha yusbihu asbih ya maka itu semuanya adalah termasuk kana dan saudara-saudaranya takulu maka kamu katakan kana zaidun iman dulu zaid adalah zaid dulu berdiri walaysa amrun syakhisan dan amr tidaklah naik tinggi wa ma dan semisal dari contoh-contoh seperti itu Asyarhu penjelasan kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Amaluha amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabara memarfukkan isim maksudnya mubtada dan memansubkan khabarnya. Misaluha mis contohnya kana Zaidun qaiman. Zaid dulu dia berdiri. Irabuhu irabnya kana fi'lun madin nasikhun. Kana itu fi'l madi nasikh yarfa'ul isma wa yansibul khabara memarfukan isim dan memansubkan khabar. Zaidun ismu kana. Zaid itu i'rabnya isim kana marfu'un marfu wa alamatu rafihi adhammatu zahirah dan tanda marfunya adalah dhammah yang nampak ala akhirih ya pada akhirnya qaiman khabaru kana mansubun qaiman itu khabar kana dan dia mansub wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih dan tanda mansubnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya di bawah ada catatan kaki karena wa akhwatuha karena dan saudara-saudaranya min nawasikhil mubtada'i wal khabari karena dan saudara-saudaranya adalah salah satu dari perusak mubtada dan khabar. Liannaha hina tadkhulu 'ala mubtadai tazilu hukmahu wa dhalika bi ihdasiha lahu raf'an jadidan ghairal awwali wa yusbihul mubtada'u isman laha ya karena ketika kana dan saudara-saudaranya itu masuk pada mubtada maka dia menghapus hukumnya ya yang tadinya marfu kepada bentuk yang lain dan merubah hukum mubtada menjadi isim karena atau saudara-saudaranya wal khabaru tazilu hukmahu wa dhalika bi ihdathiha lahu nasba wa yusbihu khabaran laha dan khabar itu berubah hukumnya ketika kemasukan kana dan saudara-saudaranya menjadi mansub dan khabarnya itu berubah menjadi khabar kana dan saudara-saudaranya. Qala ta'ala firman Allah ta'ala Wallahu ghafurun rahimun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang fi suratil Baqarah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Waqala dan firman Allah yang lain ketika kemasukan kana pada ayat yang serupa wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Falafdhu jalalati fil ayatil awwali ula fil ay, eh, fil ayatil ula mubtadaun wa fil tsaniyati ismun ismu kana wa kulahuma marfu'un Adapun lafaz dalalah Allah pada ayat yang pertama itu mubtada sedangkan pada ke, ayat yang kedua itu isim kana dan keduanya marfu. Walafzu gofur gofurun fil ula khabarul mubtada'i marfu'un wa fil thaniyati khabaru kana mansubun. Adapun lafaz ghafurun pada ayat yang pertama itu namanya khabar khabar dan dia marfu sedangkan pada ayat kedua dia itu khabar kana dan dia mansub. Terlanjutkan pada rekaman selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.